Oh, selamat sore Pak Rudi. Ya, selamat sore. Silakan Pak. Ya, kalau melihat dari apa yang sudah terjadi, kelihatannya memang sudah berbau politik juga. Dan ini perlu pemerintah itu lebih bijaksana dan dewasa. Ini kan masalah ini masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Menghapuskan problem yang pedosan untuk itu kan hanya keinginan sekuritir apa pihak-pihak dari tenaga kerja tertentu gitu. jadi serikat-serikat tertentu aja yang melakukan itu dan kita juga maksudnya mau di China, di Vietnam, di negara berkembang itu udah upah buruh udah sesuai kok tetangga dan kita juga sesuai ini karena dari kanan tetangganya saya dengan kita ini ini nambah terus jadi nggak ada ah. yang kita tertutup pada sederhana gitu. kurang gitu. Baik. Terima kasih Pak Rudi komentar Anda. Pak Billy. Iya, selamat sore. Sore, silakan mbak. Iya, kalau sama Vietnam, saya rasa memang Vietnam lebih rendah. Tapi kalau sama China tuh China udah lebih tinggi sekarang. Tapi yang harus disadari adalah, saya pernah beli mesin dan saya di China itu hanya untuk dua orang bisa keluar output kira-kira 12 atau 14. Di sini saya perlu pakai enam orang, dia hanya keluar 12. Nah, inilah kenyataannya. Memang tenaga kerja kita ini masih banyak yang sebenarnya eh, kemampuannya itu nggak sesuai dengan tuntutannya gitu. Makanya kadang-kadang sebenarnya kalau sesuai dengan tuntutannya saya kira pengusaha oke-oke aja ya saya kira pemerintah lah pemerintah nih ya kayak sekarang semua pada mau pemilu apa kayak tiap rakyat tadi pagi saya lebih kompak. kompas waduh satu setengah juta nggak cukup per bulan dia kan yang bikin ribut dia yang bikin peraturan dia yang nggak tegas semua orang yang kena saya kira harus tegas lah pemerintah lah Terima kasih. Terima kasih Pak Billy Pak Idrus selamat sore selamat sore silakan halo Ah, memang uh, kita brutal ya demo itu ya menurut saya itu ya itu masa orang kerja di pabrik kerja baik-baik perusahaan multinasional apa mana disuruh keluar suruh di demo itu kan nggak masuk akal menurut saya itu sudah uh, eh, pertindakan kriminal gedor-gedor pintu itu ya jadi benar-benar keamanan kita itu eh, sangat lemah sekali jadi tidak menegakkan hukum jadi gimana orang mau bikin usaha di negara ini kalau orang kerja yang di gedor-gedor suruh demo itu sudah kriminal ini ini benar-benar、uh, eh, udah aturannya jadi pihak keamanan juga diam saja ini sangat berbahaya buat investasi maka saya kecewa sekali dengan、uh, eh, istilahnya sekarang orang-orang pada sekarang jadi mulai pada brutal di negara lain itu buruh sama pengusaha pemerintah bekerjasama di Thailand di China jadi mana bekerjasama untuk bersaing di global itu bisa menang di sini malah di aturan-aturan nih gimana nih Presi terima kasih Pak Idrus Gilbert selamat sore Iya, selamat sore Pak Silakan Pak Ini sudah lampu kuning ya Pak ya, Saya bilang ini karena tindakan guru itu sudah menjurus ke arah yang kriminal ya Dengan cara menutup pabrik, mensweeping, merusak dan sebagainya dan sebagainya Jadi ini bukan untuk menuntut kenaikan gaji ya Kalau saya bilang ya dan juga yang saya sesalkan itu tidak ada tindakan tegas ya. Jadi tidak bisa membedakan aparat keamanan ini mana yang murni untuk menuntut kenaikan gaji, mana yang tindakan kriminal. Gitu. Jadi bukannya pengusaha tidak memakai, ah, tidak memanggil aparat keamanan, mereka memanggil, Pak. Dan itu ada paket-paketnya, ya kan, untuk 100 ah, polisi itu berapa yang harus dibayar oleh si, si, si pabrik. Bukan gratis itu, itu bayar. Dan juga sudah dia bayar, kadang-kadang dibiarkan juga, jadi hancur juga. Jadi serba susah ini negara. Hmm. Terus, apa ya, berduka cita yang sedalam-dalamnya ini. Hmm. Tinggal menunggu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Selamat malam Pak Albert. Uh, iya, malam. Saya hmm. mau memberikan mungkin saran juga sama orang yang mungkin saya diperhatikan mungkin masalah ini nggak sebaiknya jangan dibiarkan terlalu lama karena kan 2013 kan isu mau naik jadi sekian 2014 pemilu sudah pastilah ada permintaan kenaikan yang lebih besar lagi dan kalau 2014 itu permintaannya sudah pasti yang terpaksa dikabulkan karena pemilu kan nah misalnya sekarang 2,8 misalnya kemudian ada, ada sebagai presiden bahwa ini berhasil kemudian 2014 buruh meminta lagi dan dikabulkan lagi ya, kalau kita ngomong jujur ya untuk industri-industri yang pada karya udah pasti malah tidak kalau misalnya buruh upah buruh 2014 nanti naik dengan jumlah yang signifikan lagi gitu jadi mungkin sebaiknya saya juga menghimbau mungkin eh, pemerintah juga ayolah kita sama-sama kita lihat lah mungkin memang buruh harus naik, tuh, apakah naiknya segimana dan kelanjutannya. Jadi bukan hanya tahun ini juga, tapi tahun depan juga dan tahun-tahun kedepannya juga. Mungkin itu saja, mungkin itu sama-sama pertimbangan gitu. Baik, terima kasih Pak Albert. Pak Yopi, selamat malam. Halo, Pak Yopi. Halo. Pak Tony. Halo. Iya. Pak Tony, mohon volume radio dikecilkan sedikit, Pak. Baik, selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Ini iya. cuma imbauan aja kepada Borobudur. Ya, tuntutan saya setuju supaya mereka hidup layak. Tapi kita ambil contoh seperti negara lain yang tuntutannya kelebihan seperti Filipina. Akhirnya pada tahun-tahun yang lalu itu banyak investor tuh hengkang dari Manila itu Filipina. Akhirnya akhirnya apa? Oh mereka juga kehilangan pekerjaan dan akhirnya negaranya juga tidak bertumbuh industrinya jadi kasihanlah negara kita apabila kita tidak bisa bersaing dengan industri negara lain sekian aja Bu Terima kasih Pak Tony, Pak Yopi malam Ya selamat malam Mbak Ini, ini saya, saya tertarik buat saya karena kebetulan tadi ada komentarnya upah minimum kita masih lebih Kita lebih tinggi dari China dan Vietnam ya. -huh. Gitu. Uh -huh saya lama tinggal di Cina kurang lebih dua tahun dan saya lama tinggal di Filipina juga dua tahun kebetulan saya jadi salah satu senior manager di salah satu pabrik ban Amerika terkenal waktu itu ya memang eh, upah minimum kita masih lebih tinggi sedikit-sedikit ya daripada Cina tapi kita ingat di pemerintah Cina itu fasilitasnya lengkap saya ingat sekali kebetulan eh, karyawan-karyawan saya waktu saya di Cina di Dalian ya waktu itu itu semua fasilitas dilengkapi beras bahkan sampo sabun cuci itu dijatahin oleh pemerintah. Bahkan beras, transportasi itu semua gratis. Sehingga karyawan eh, swasta itu eh, gaji yang mereka terima itu murni hanya bisa digunakan hanya untuk makan, kemudian kebutuhan sekolah. Bahkan pemerintah memberikan beasiswa yang sangat luar biasa. Saya ingat sekali ada salah satu leader saya yang gajinya kecil, tidak lebih dari 2 juta tapi dua anaknya bisa mampu sekolah ke Amerika, ya untuk meraih doktor karena dijamin subsidi beasiswa oleh pemerintah. Artinya semua nilai-nilai kesejahteraan yang lain itu dijamin oleh pemerintah. Sehingga mereka menerima gaji itu murni untuk foya-foya gitu loh. Hmm. Seperti itu. Nah ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau kita bilang kita tinggi, tinggi di mana? Kita nggak tinggi. Sehingga saya menunjukkan pengusaha-pengusaha itu mikir gitu. Gaji kita ini paling terendah ya. Nomor 6 di Southeast Asia, di Asia Tenggara paling tertinggi di Asia itu kalau di Asia ya yaitu Jepang urutan kedua dari Jepang adalah Taiwan urutan kedua berikut dari Taiwan adalah Malaysia Malaysia kemudian Thailand kita nomor dua terbawah kita sebenarnya gitu loh ini harus dilihat indikatornya pemerintah kita ini nggak punya indikator seperti ini pembandingan gaji antara Asia Tenggara aja misalnya seperti itu. Atau Asia lah kita ambil koskopnya lebih besar Asia. ini harus dilihat, saya lama benar di Cina, saya lama di Filipina, dan saya tahu itu betul bagaimana urutan gaji, bagaimana pemerintah memfasilitasi karyawan, mensejahterakan karyawannya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yofi. Pak Iwan, selamat siang. Ya, siang Bu. Silakan. Kalau menurut saya itu eh, benar harus tanah-tanah Bu ya. Karena Ya, sebenarnya banyak buruh-buruh itu yang tidak mau berdemo. Cuman karena aksi sweeping itu dan dibiarkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan tidak sudah tidak bisa diatasi lagi, ya sebenarnya memberikan buruh itu sendiri gitu loh. Nah ini harus ada, kalau memang tidak bisa di stop aksi-aksi buruh ini, ya buruh harus minta pekerjaan kepada para pengurus serikat buruh itu sendiri kalau seandainya eh, usaha-usaha perusahaan ini tutup. Itu saja mereka harus minta jaminan sebelum di de uh, eh, ikut demo, mereka ikut minta jaminan tertulis bahwa apabila perusahaan perusahaannya tutup, mereka bisa bekerja supaya semua jadi pengurus eh, di SPSI atau di SPSI atau dimanapun juga. Itu aja Bu, komentar komen saya. yang dengan Pak FM Pak Wali oke pak teten eh, yang pertama political will dari departemen depnaker trans Muhammad iskandar itu tidak jujur dalam eh, mencari solusi terbaik yang kedua eh, serikat buruh asosiasinya ini terlalu banyak sehingga kepentingan mereka masing-masing yang akan rugi nanti adalah mereka sendiri ketika investor eh, yang mempekerjakan mereka itu pergi dari eh, republik ini. Ini kita semua yang akan rugi, khususnya tenaga kerja itu sendiri. Eh, saya selaku masyarakat mengimbau kepada para pendemo untuk melakukan apa namanya review bahwa tolong pikirkan ketika investasi ini pergi yang untung adalah negara-negara seperti Vietnam, Laos, Thailand yang begitu kondusif uh, uh, tenaga kerja mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Emir, silakan komentar Anda. Pak Amin. Oh Pak Amin, silakan Pak Amin. Ini saya punya pendapat pribadi ya. Antara negara, pengusaha, sama harga diri Indonesia kan negara yang luas. Kalau orang nggak mau kasih harga tinggi, kenapa kita maksa demo? Itu pertama. Kedua, pemerintah harus tegas peraturannya. Jangan takut pengusaha tidak mau berdagang di Indonesia. Saya banyak kenalan sama orang Taiwan. Dia bilang, Indonesia itu perawan desa. Bahasa Mandarin itu siang-siang kuning. Cuma kita harus tegas peraturannya. Pengusaha dia juga butuh tenaga. Nah, kita jangan demo. Benar nggak? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Amin. Pak Henry, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Eh, saya cuma menegaskan kembali, Mbak ya. Ini kan Presiden punya pembantunya, Mbak. Harusnya kan itu pembantunya, Menteri kita itu. Sekarang masa kok buruh bisa ngatur-ngatur? Ya gimana investor nggak akan lagi, Mbak? Biaya-biaya itu udah banyak macamnya, Mbak. Investor akan pergi. Kita yang orang awam aja itu semuanya dari pemdanya, dari apanya, itu biaya siluman itu ada. Nah kembali lagi kita tegaskan lagi, ini pemerintah coba tolong diperhatikan lah itu burung. Masalahnya kalau mau acuan-acuannya dikit-dikit apa-apa kan semuanya standar internasional mbak ya. Kita biaya listrik internasional, biaya air internasional, ASEAN. Nah tenaga kita ini juga diperhatikan juga lah, standarin juga lah. Minimal kalau internasional nggak bisa ASEAN lah. Tenaga kita ini paling murah mbak. Ibaratnya orang bisa bekas tapora di sini. Gitu. Iya. Jadi saya cuma menegaskan kembali lagi. Tolong, mereka kadang-kadang berteriak standar internasional, standar internasional, pemerintah kita, presiden kita, siapapun dia, bilang standar internasional. Tapi tenaga manusia Indonesia itu di bawah rata-rata. Makanya Bu Pesta Pora lah investor di sini. Begitu aja Mbak, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Henry. Penelpon terakhir ya Pak Bambang, silakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Bambang. Saya berpendapat sekarang itu negara kita kok sudah makin tidak punya aturan. Demo-demo mungkin di dalam pabrik dipaksa untuk keluar dengan segala caranya sampai mengganggu produksi. Terus aparat-aparat kepolisian tidak menertibkan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Terus mau dibawa kemana negara kita ini? Terima kasih. Pak Don, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, saya pikir ini nggak merepresentatif semua buruh ya. Saya kira ini cuma sebagian yang provokator. Makanya pemerintah itu harus jeli lihat siapa provokatornya. Termasuk provokator dari pihak buruh dan pihak politisi dan pihak daripada oposisi yang sengaja mau bikin kacau pemerintah gitu loh. Nah pemerintah harus tegas kalau udah dapat orangnya di situ kalau bisa dihilangkan aja kayak zaman dulu. Buru-buru itu sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ini sih kalau saya lihat ya. Dari tempat kita itu juga nggak terlalu banyak komentar segala macam gitu loh. Memang kita harus cari ya yang sesuai yang layak lah. Tapi memang kalau peraturan kita ini memang banyak yang kacau abu-abu yang sengaja dibikin pemerintah. Kalau kita ribut dengan pegawai kita juga harus mediasi dengan mereka yang akhir-akhirnya kita mesti bayar mereka duit gitu loh jadi intinya balik semua ke pemerintah harus tegas dan jangan bikin peraturan abu-abu kalau orang pada kabur semua makasih terima kasih kembali Pak Don Pak Agus selamat siang ya silakan Pak eh, selamat siang Ibu Betulnya data dari mana yang didapat kalau bu, upah buruh di Indonesia itu sudah tinggi? Lihat dong di TV kemarin kan ditampilkan. Kita masih sangat jauh kalah dari Thailand, apalagi dari Malaysia. Dari mana datanya? Upah, upah buruh kita tinggi. Kemudian kalau ada pengusaha yang mau hengkang dari Indonesia, kita persilahkan aja, jangan takut. Karena ini adalah pengusaha-pengusaha yang tidak kredibel. Pengusaha-pengusaha yang tidak terbiasa berkompetisi. Dari luar negeri. Kalau nanti kalau mereka misalnya bangun di Vietnam, di mana. Mereka kan jual lagi ke Indonesia. Mungkin di Vietnam ongkos kerja murah, tapi kos untuk kembali ke Indonesia itu pasti tinggi. Nah kenapa harus begitu? Lebih baik kita sejahterakan aja buruh kita. Jadi kalau memang ada pengusaha yang mau hengkang saya kira silakan aja. Kita perlu pengusaha yang kredibel, yang punya daya saing tinggi. Karena kita ini mau mengglobal loh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali, Pak Agus, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya pikir dari opini dari pendengar nomor satu itu, itu sudah benar ya. Jadi itu tidak bukan mewakili seluruh buruh. Masalah masalahnya bukan penghasilan tinggi atau rendah. Tapi pelakuannya sudah tidak benar, sudah anarkis. Nah ini karena pemerintah sudah tidak tegas, Kementerian Tenaga Kerja mesti turun tangan segera. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Pak Andi, selamat siang. Halo. Silakan Pak Andi. Oh iya, kalau menurut saya setelah saya balik dari Cina, setelah saya uh, uh, ke Cina dan jalan-jalan lihat gaji buruh di Cina juga tidak murah. Standar di sana lebih kurang sekitar 3.000 mimpi. Kalau dihitung-hitung itu sekitar empat setengah juta per bulan gitu. Nah, saya pernah menanyakan kepada pekerja-pekerja Cina dan mereka mengatakan kalau gaji di bawah tiga ribu tidak bakal ada yang mau kerja gitu. Nah, dari sana saya merasa gaji buruh Indonesia sebenarnya tidak terlalu mahal kalau hanya UMR sekitar satu setengah juta. Karena itu bedanya sekitar tiga kali lipat kan <laughs> Begitu saja, yuk mengasih. Terima kasih Pak Endi. Pak Yono, selamat siang. Silakan selamat Pak. Siang. Jadi yang saya melihat ya, nanti gaji buruh ini kalau misalkan dijadikan 5 juta atau 10 juta, tetap biaya penghidupan artinya 15 juta. Ini artinya tidak ada akan pernah ketemu. Yang pertama, solusinya itu adalah pemerintah bagaimana meningkatkan daya beli rakyat dan bangsa Indonesia ini. Jangan yang namanya republik didasarkan free market atau pasar bebas. Republik kok didasarkan pasar bebas? Ini betul-betul gila. Tidak ada yang negara seperti Indonesia se-ekstrim kapitalis di mana Amerika sendiri banyak kapitalis tidak demikian ya sehingga dalam hal ini kembali lagi nasionalisme kebangsaan daripada pejabat ya elit-elit politik kita ini patut dipertanyakan dan kapabilitasnya, kemampuannya. Jangan hanya istilahnya itu duduk menikmati kekuasaan, jalan-jalan pakai forager menghabiskan artinya uang negara ya rakyat, ya, rakyat yang membayar pajak. Dan kemudian para pejabat ini bagaimana menjual republik dengan menerbitkan izin pertambangan, minyak dan gas dan sebagainya ini luar biasa. Ini adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap Republik. Sehingga saya harapkan para buruh itu bersatu. Artinya bagaimana menekan pemerintah untuk meningkatkan daya belinya, bukan menggencet pengusaha. Di mana pengusaha itu juga dijadikan sapi perah oleh mereka. Tetapi bagaimana para buruh dan pengusaha artinya bisa bersatu lalu menekan pemerintah untuk menciptakan Eh, ekonomi yang lebih bermartabat untuk bangsa dan negara dan ekonomi biar rendah. Tidak saja artinya seperti sekarang ini eh, izin itu, izin ini bayar ya. Jadi seakan-akan ini republik perizinan, ujung-ujungnya duit yang menikmati hanya pejabat-pejabat yang terkait. Rakyat tetap melarat. Ini 67 tahun merdeka. Saya melihat para elit kita Eh, nasionalismenya ditunjukkan kalau mereka lagi upacara nyanyi Indonesia Raya lantang-lantang. Tetapi setelah itu bagaimana menggarong Republik, bagaimana duduk manis bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Ya. Ini yang kita lihat.